kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita Kesehatan yang Allah berikan kepada kita sebagai syukur kita adalah kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, nikmatani mahbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia mereka melupakannya yaitu as-sihah wal farah yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dua kenikmatan ini mungkin masing-masing kita akan menganggap atau bahkan tidak merasakan kenikmatan tersebut kita akan merasakan nikmatnya sehat tatkala datang sakit kita akan merasakan kenikmatan kesempatan tatkala datang kesempitan sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka sebagai bentuk syukur kita kita manfaatkan kesehatan kita kesempatan kita untuk kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak jasad kita pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta tus'al an arba' tidak akan bergeser kaki seorang hamba anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara an umrihi fi afnah tentang umurnya untuk apa dia habiskan apakah umur yang dia hidup di dunia untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah beribadah kepadanya ataukah justru umur yang dia nikmati di dunia untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man tala umrihi wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah seorang yang dia diberi panjang umur namun baik amalannya wa syarrukum man tala umrihi ah, umruhu wa sa'a sejelek-jelek kalian adalah seorang yang panjang umurnya namun jelek amalannya terkadang seorang dia akan menjalankan atau mendekatkan diri kepada Allah ketika kalau sudah selesai dari pekerjaannya, pensiun dari pekerjaannya. Dia akan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Nanti kalau tidak sibuk dengan urusan dunianya, maka inilah kesempatan yang seperti inilah yang menunda-nunda untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dari kita yang mengetahui kapan seorang itu akan meninggal? Adakah dari kita akan mengetahui di mana seorang itu akan meninggal? Maka ketahuilah bahwa ini adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul khaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum bi ayyi madza taksibu hada." wa ma nafsum bi ayyi ardin tamut sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu sa'ah tentang kapan terjadinya hari kiamat disebutkan dalam ayat ini diterang oleh para ahli tafsir ada lima rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui oleh hambanya adalah disinya Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu saah terjadinya hari kiamat. Kemudian juga dialah yang akan menurunkan hujan. Tidak tahu seorang itu akan kapan turun hujan. Terkadang kita dapati mendung namun tidak turun hujan. Tatkala terlihat terang benderang sinar matahari terasa panas tiba-tiba pun turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham dan dia Allah lah yang mengetahui apa yang ada pada rahim seorang wanita. Kemudian Allah menyebutkan wa ma tadri nafsum ma taksibu dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut dan tidak ada yang mengetahui seorang jiwa pun di mana di bumi mana dia itu akan meninggal. Sehingga perkara yang pertama yang akan ditanyakan adalah tentang umurnya. Apakah umur kita itu ya semenjak kita balik itu kemudian kita banyak ber, me, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita bisa introspeksi sehingga begitu beruntungnya seorang yang dia hidup tumbuh dengan bimbingan Islam sebagaimana ini termasuk salah satu dari tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan pada hari di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda, seorang sahabat yang dia tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing kita marilah kita manfaatkan sisa umur ini untuk kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak lepas dari benarnya pendekatan diri kita kepada Allah adalah dengan bimbingan ilmu. Sehingga beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimullah di dalam Kitabul Ilmi belum menyebutkan di antara fadlul ilmi talabul ilmi keutamaannya menuntut ilmu adalah karena seorang yang dia berilmu seorang yang menuntut ilmu dia akan mudah jalannya menuju surga kita sering mendengar hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Bahwa surga akan dicapai dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga juga akan didapat dengan jalan seorang menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan tahu mana larangan dan mana perintah kalau dia tidak talabul ilmi? Ini telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya Yuhannas, fa innahu laisa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bih. Wahai sekalian manusia, sungguhnya tidak ada satu amalan pun yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah aku perintahkan. Mana yang termasuk perintah yang mendekatkan ke dalam surga menyebabkan seorang hamba masuk dalam surga telah diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana kita akan tahu? Kalau kita tidak belajar tentang ilmu agama ini, kita tidak mengetahui tentang syariat ini. Demikian pula yang namanya kejelekan fa innahu laisa min sa'in yuqarribukum minan nar wa yubaidukum minal jannah illa qadnaitukum anhum Demikian pula tidak ada satu amalan pun yang akan mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali telah aku larang darinya. Begitu kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Harisun alaikum. Beliau bersemangat, berharap umatnya itu adalah umat yang selamat, umat yang dia akan mendapatkan atau mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak lain adalah dengan bimbingan ilmu. Sehingga tolabul ilmi ini adalah perkara yang besar, pangkal dari kebaikan. Seorang tidak akan mengetahui kebaikan kecuali dengan dia tolabul ilmi. Sehingga sisa umur ini kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Dengan tolabul ilmi, kita akan mengetahui berbagai amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya untuk kita mengamalkannya. Kemudian pula yang akan ditanyakan pula yaumil kiamah adalah an jasadihi fi ablah adalah tentang jasadnya. Untuk apa jasadnya itu dirusak? Semenjak kita kecil, tumbuh anak-anak, kemudian menginjak dewasa dan sampai tua, untuk apa jasad kita ini dirusak? Apakah untuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? naudzubillah min dzalik kita berlindung kepada Allah dari yang demikian? Ataukah seorang itu dia dengan jasadnya dia kurang tidurnya, kurang makannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dia kerjakan, salat malam yang dia tunaikan apakah untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka ini akan ditanyakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dan yang keempat adalah tentang hartanya. Harta ditanya dua dari mana? Dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan? Oleh karenanya kaum muslimin rahimanahumullah untuk senantiasa kita memilah dan memilih harta yang halal karena harta yang halal makanan yang akan dimakan pula itu bagian dari harta ini akan berpengaruh terhadap amal ibadah kita. Makanannya halal atau makanannya haram, ini akan menyebab, menyebabkan jasad ini rusak. Para ulama menyebutkan makanannya haram, ini berpengaruh kepada jasad dan juga berpengaruh kepada amalan seorang. Kemudian pula untuk kita senantiasa berhati-hati di dalam memilah dan memilih harta, dalam mencarinya. Kemudian setelah kita mendapatkannya, kita pun gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang laki-laki yang dia punya tanggung jawab menafkahi anak istrinya, maka carilah harta yang halal dan menafkahkan kepada keluarganya, termasuk itu juga bagian dari ibadah. Kaum muslimin rahiman yarhamukumullah. Maka tentunya hidup kita di dunia ini hanyalah sekali. Kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini adalah untuk kita banyak-banyak berbuat ketaatan kepada Allah. Namun tentunya namanya kita manusia tidak lepas yang namanya kesalahan. Anak Adam tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam dia seringnya berbuat yang namanya kesalahan, berbuat dosa. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan adalah seorang yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ucapan seorang yang menyatakanlah saya sudah terlalu banyak dosa, tidak pantas masuk masjid, lah saya sudah banyak berbuat dosa, tidak pantas ya untuk atau anggapan untuk dia menjadi orang baik. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia dari kesalahannya dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Sehingga kita yang telah dihabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuat kesalahan, tentunya kita pun banyak-banyak beristighfar. Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Dawud: "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathira akan beruntung sungguh beruntung seorang yang dia dapati pada catatan amalannya itu istighfar yang banyak dia banyak istighfar jika tertulis dengan banyak istighfar ini orangnya akan beruntung itu sebagai upaya kita untuk senantiasa kita membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan karena namanya dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Mungkin seorang itu dia bisa selamat. Bitofikillah dengan taufik dari Allah. Karena bimbingan ilmu, kembali kepada ilmu adalah dia bisa selamat. Karena ilmu yang telah dia dapati dari dosa-dosa besar. Namun terkadang kita pun lalai dari dosa-dosa yang kecil. Namun itu pula jangan kita remehkan yang namanya dosa kecil. Ya, terkadang orang mengaplah dosa kecil. Ya, tidak mengapa. Jangan mengap namanya dosa kecil. Para salaf menyebutkan la rotan mal istimror, wala rotan mal istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika dosa itu terus dan terus dikerjakan. Maka itu pun akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar tatkala diiringi dengan istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk permohonan ampun kita terhadap dosa-dosa kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Di sana pula ada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa seorang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yuzhibnas sayiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Kebaikan-kebaikan itu adalah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Juga Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma Idbai sayat sayyah hasanah tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Tatkala sendiri, tatkala bersama yang lainnya, dimanapun kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha niscaya kebaikan itu akan menghapus yang namanya kejelekan. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata dosa-dosa kecil yang kita tidak sadar melakukannya. Kita pun lalai dalam beristighfar. Ternyata dengan amalan-amalan kebaikan itu akan menghapusnya. Rasulullah bersabda, "As-salawatul as-salatul jum'ah, as-salawatul hams wal jum'atu ila jumati wa ramadan ila ramadan." mukafiratun bainahunna idza stunibatil kabair. Salat lima waktu. Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Amalan-amalan salat yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah salat karena ini amalan yang besar, salat dan kemudian puasa sebagaimana kita telah sering mendengarnya man soma ramadanan iman wa ihtisaban hufir lahu ma taqaddama Banyak hadirji menyebutkan demikian maka ini termasuk dari upaya kita untuk bisa terhapus dari dosa-dosa kecil adalah kita banyak-banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW beliau mengumpamakan seperti seorang yang mandi sehari semalam itu lima kali sehingga belum menyebutkan hal yapko min daruni syai'un apakah akan tersisa kotoran para sahabat menjawab la yapko min daruni syai'un fakadzalika mathalu salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya Itulah permisalan sholat lima waktu. Yang Allah akan menghapus dengannya dosa-dosa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka tentunya kita harus menjaga sholat lima waktu ini. Kita harus menjaganya sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Khafidhu ala solawati wa solatil wusto jagalah oleh kalian solat-solat dan juga solat al wusto yaitu solat asar supaya kita menjaga solatnya nah di antara bentuk menjaga solat kita terutama bagi kita kaum laki-laki adalah dengan menjaga dengan berjamaah Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan warka'u marrakin rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku ini perintah menunjukkan perintah berjamaah sebagaimana beliau Ibnu Jauzi rahimullah menyebutkan ayat ini adalah dalil dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum laki-laki adalah untuk mengerjakan sholat wajib itu dengan berjamaah kalau kita lihat dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besarnya keutamaan seorang mengerjakan salat berjamaah. Belum sampai kepada salatnya perjalanan kita berjalannya kita menuju masjid ini sungguh telah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kutaman yang sangat banyak. Di dalam hadis yang diriwatkan dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah bersabda salah satu, kulluhum dominun ala Allah ada tiga golongan yang semuanya dominun ala Allah dominun ala Allah disebut oleh Imam Tibi madmunun artinya tiga golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa rusiko wa kufiya. Jika dia hidup Allah akan beri dia rezeki dan Allah Subhanahu wa taala akan cukupi. Wa in mata adhalahu Allahu al jannah. Kalaupun dia meninggal maka dia Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Kebanyakan keumuman mengucapkan salam kalau dia bertamu, tapi justru ini masuk rumah sendiri pun mengucapkan salam. Waman kharaja ilal masjid wa huwa Allah. Yang kedua adalah seorang yang dia keluar menuju masjid maka itu Allah jamin. Walhamdulillah kita diberi kemudahan untuk bisa datang ke masjid menunaikan sholat berjamaah ya kemudian ketika waman kharaja fi sabilillah wa wadhaminu Allah dan siapa yang dia keluar di jalan Allah maka pula Allah Subhanahu wa taala akan jamin hadis ini disesuaikan oleh al bani dalam Al-Miskah itu doga hadis dalam sahih Abu Dawud di antara salah satu dari tiga golongan itu adalah seorang yang dia keluar menuju masjid. Bukankah ini perjalanan seorang menuju masjid, keluarnya seorang dari rumahnya menuju masjid, dia sudah Allah jamin. Meninggal pun Allah jamin, dengan Allah masukkan dia ke dalam surga. Hidup pun Allah subhanahu wa ta'ala jamin, yaitu dengan dimudahkan rezeki dan dicukupkannya. Kemudian sebutkan pula, dalam hadis yang lain yang menunjukkan berjalannya kita menuju masjid belum keutamaan solatnya. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Hal adulukum ala ma bil hotoya, wa yurfa'u bid Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang akan menghapus dosa dan meninggikan derajat? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Di antaranya adalah isbagil wudu fil wakasratul wa kasratul khuta ilal masajid. wanti tidaru solah ba'da adalah menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak dia suka. Entah itu di waktu dingin ataupun di waktu-waktu yang dia tidak suka, dia sempurnakan wudu. Kemudian wakasratul huto ilal masjid memperbanyak langkah menuju masjid. Ini langkah kita menuju masjid ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah pada Bani Salimah yang dia tinggal jauh dari masjid. Maka mereka berkeinginan pindah. Namanya jauh dari masjid, ya dia harus berjalan jauh untuk sampai ke masjid. Maka mereka ingin berpindah mendekat ke masjid. Maka Rasulullah pun mengingatkan kepada mereka. Bahkan turun ayat wa naktubu ma qaddam wa atharukum. Akan kami tulis apa yang telah lewat dan asar-asar kalian, itu langkah-langkah kalian. Maka belum mengingatkan kepada Bani Salimah tadi supaya tetap tinggal di tempatnya. Semakin banyak langkah berarti semakin banyak utamanya akan dia dapat. Disebutkan dalam hadis yang lain <clears throat> bahwa langkah seorang yang menuju masjid ini satu langkah menghapus dosa, kemudian satu langkah meninggikan derajatnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang langkah seorang yaitu bahwasanya satu langkah itu dihapus darinya kejelekan dan satu langkah darinya itu di, uh, e, ditingkatkan derajatnya ini ketika berangkat dan pulangnya. Ya, berangkat dan pulangnya itu dicatat, tidak cuma berangkatnya. Di dalam hadis yang diriwatkan <clears throat> oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah telah bersabda man roha ila majidil jamaah fahutwatun tamhu say'ah wa hutwatun tuktabu hasanah zahiban wa Siapa yang pergi, pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat jamaah Satu langkah menghapus kejelekan Satu langkah ditulis baginya Kebaikan Zahib, zahab, Zahiban warajian Berangkat dan pulangnya Hadis ini diriwatkan Oleh Imam Ahmad Dan sanadnya adalah sanad yang sahih ya langkah-langkahnya itu ditulis sebagai kebaikan dan dia, dihapus kejelekannya sebagaimana tadi dalam hadis kasratul huto, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid demikian pula seorang yang dia keluar rumah ya dalam rangka untuk mengerjakan sholat jamaah mendapatkan kutaman yang besar. Bahkan disebutkan pahalanya seperti pahala orang yang haji. Disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah Fa'ajruhu ajruhu hajil muhrim siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci ini sehingga disunahkan seorang yang menuju masjid untuk terlebih dahulu dia berwudu di rumah dia menuju salat wajib maka pahalanya seperti pahala haji ka hajil muhrim disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud adalah ai kamilu ajrih adalah pahala yang sempurna. Di pahalanya sempurna. Seperti pahala orang yang haji. Ya, hadis tadi sebutkan di dalam Sunan Abu Dawud <clears throat> kemudian dihasankan oleh Salbani di dalam Sahih Sunan Abu Dawud dan juga dalam kitab Al-Miskah ini keutamaan seorang yang dia keluar menuju masjid. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian pula seorang yang keluar untuk menuju masjid berjalannya disebutkan dalam hadis Abu Dawud itu adalah fisolah. Dihitung pahala fisolah solat. Disebutkan dalam mati yang diriwatkan oleh Imam Abu Dawud dan disoikan oleh Salbani dalam Sunan Abu Dawud dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza doa ahadukum fa ahsana wudu'ah thumma kharja amidan ilal masjid fala yasbikanna yadaihi fa innahu fis shalah apabila salah seorang di antara kalian keluar uh, berwudu ya dan memperbagus wudunya adalah seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia keluar dengan sengaja menuju masjid maka janganlah kalian falyasbikanna seperti ini. Ya, ini termasuk dilarang. Sabaka dalam uh, riwayat yang lain pula disebutkan ya nanti kita baca sampai selesai dulu. Janganlah tangannya seperti ini. Fa innahu fi karena sesungguhnya dia fi dalam salat. Ini hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Diterangkan pula dalam riwayat yang lain yang diriwatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya Rasulullah bersabda "Idza tawadda ahadukum fi baitih thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha fasabbaka baina asabih." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian dia berwudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid Kana fi sholah dia berada dalam sholat sampai pulangnya. Fala yakul hakada. Maka jangan seperti ini. Belum beliau yakul. Yakul itu dalam ilmu hadis tidak mesti bermakna ucapan. Tapi bermakna pula dengan perbuatan. Beliau seperti ini. Fasabaka baina sobeh. Beliau menggandengkan di antara jari jemarinya. Ini utamanya Allah berikan mendapatkan pahala yang besar adalah perjalannya dia menuju masjid. Kita belum membicarakan masalah pahala sholatnya. Ini pahala mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Demikian pula kaum muslimin rahimah, rahimakumullah. Rasulullah SAW juga telah menyebutkan dalam sabdanya bahwa orang yang dia itu berjalan menuju masjid di kegelapan malam karena dari waktu-waktu sholat di sana ada waktu-waktu yang gelap entah itu maghrib isya ataupun subuh Rasulullah menyebutkan Hadis yang diriwatkan oleh Imam Ibnu Majah <clears throat> yang disoekan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dari Zahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu al masya'una fi dzulmi ilal masajid binuri tami yaumil qiyamah yaitu untuk berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Imam at menyebutkan pensifatan nur cahaya yang sempurna pada hari kiamat ini adalah ada pada mereka orang-orang yang beriman. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana." cahaya-cahaya mereka orang-orang yang beriman akan bercahaya menerangi hadap hadap eh, di hadapan mereka sisi kanan mereka dan mereka menyatakan Rabbana atmim lana nurona wahai Rabb kami sempurnakanlah untuk kami cahaya-cahaya kami ini akan Allah subhanahu wa ta'ala beri cahaya pada hari kiamat bagi mereka orang-orang yang berjalan menuju masjid di gelapan untuk menunaikan sholat fardu, sholat berjamaah. Ini merupakan keutamaan yang begitu besar ya bagi mereka orang-orang yang menginginkan keutamaan-keutamaan sehingga Rasulullah SAW telah menghabarkannya kepada kita telah memberitahukan kepada kita tentang begitu besar keutamaannya sehingga marilah kita untuk bersegera dalam kebaikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan karena kebaikan itu kembalinya kepada diri kita masing-masing Allah tidak butuh ya ibadah kita tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala Enam itu dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sebagai tazkir bagi kita untuk kita lebih bersemangat dalam uh, menghidupkan memakmurkan masjid terutama bagi kaum pria untuk menunaikan sholat berjamaah berjalannya itu sudah banyak utamaan wal alam bisawab subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh